antara perempuan ada pernah menyaksikan saya menyampaikan ini ya perempuan Allah terkait dengan nubuah Rasulullah akan kehancuran mereka. Nah nubuah ini bisa disampaikan oleh Rasulullah, bisa juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Contohnya tentang Yahudi ini salah satu contoh yang disebut dengan nubuah perempuan Allah. Ini adalah para penggagas bangsa Zionis Yahudi. Dimulai dari Chaim Wiseman, orang pertama yang memimpin Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya, kemudian dikuatkan oleh Xi Jabotinsky, ya, berdarah Polandia, Jerman, maafnya eh, Jerman Yahudi, Yahudi kelahiran Jerman. Kemudian juga ada uh, David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama dari Israel, dan juga ada Theodor Herzl. Ini adalah para penggagas berdirinya negara Israel dan berdirinya Zionis Illuminati, primasantri Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Bapilah ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima, dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit. Dwi Tunggal. Nah ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan yang akan mereka uh, wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, iblis dan dajjal. Nah jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra. Faidah jawa'adul akhirah maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, ba liyasu wujuhakum. Akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi. Uli ba'sing syadid. Yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, maaf. Wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi terutama di Masjidil Aqsa tadi. Wal yutabbiru ma'alau tatbiro dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'da mafula dan janji Allah itu pasti terlaksana. Nah, ya, para sekalian. Nah, penambah Allah janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya. Ya. Innakum satu qatiluna li Yahuda walau yahtabi'u miwar syajar wahajar. hajar Takulu syajar wa hajar. Ya muslim, ya mu'min, ta'al. Fil waradil uktulhu. Ya. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, batu dan pohon berkata, Hei muslim, mu'min, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi muakad penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Imam uh, pernah kami bahas ya pernah Muslim tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa ila bani Israel dan kami tetapkan bagi bani Israel fil kitabi di dalam Alkitab la siduna fil ardi maroten. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan dua kali. Wala ta'luna uluang kabir dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Fa idza jawa'du ulahuma apabila tiba janji hukuman yang pertama Basna alaikum ibadalana. Kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Fajasu khilala diyar. Mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'adam maf'ula. Dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Apa yang dilakukan oleh Mesir Asyria Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah di tengah-tengah bumi di ya di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Ali isra ayat ke-6. Pada saat itu Hitler, penembah Allah, ketika Hitler masih menjadi panglima militernya uh, Jerman, belum menjadi presiden Jerman, belum menjadi pemimpin Jerman dia dalam menjelang Perang Dunia Kedua, saat itu dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Aku tidak memiliki makanan untuk kalian. Ya, negaraku, neg kalian tahu negara kita sedang keadaan kemiskinan, tapi aku bebaskan kalian untuk mencari makanan di kota ini. Silakan. Ya, Anda menyebutkan itu di Bavaria. Ya, di Bavaria, Jerman, Frankfurt itu adalah tempat di mana paling banyak komunitas Yahudi tinggal. Nah, bersebelahlah semuanya bubar. Termasuk si Hitler. Hitler ini berjalan, tiba-tiba ada semua mobil saat ke depan, lalu merapat ke pinggir jalan, membukakan pintu mobilnya, kaca mobilnya, lalu dilemparkan satu bungkusan ke tong sampah. Seperti biasa, orang-orang tahu kalau itu Yahudi. Dan Yahudi kalau melemparkan tong sampah, pasti makanannya yang tidak habis. Karena lapar, Hitler juga sebagai pasukan yang lain lari itu dikejar tong sampah tadi diambil. Benar makanan. Wah, Kebetulan gue lagi lapar kata dia. Dimakan tuh. Ketika dia memakan, di situ dia berpikir, aku mau makan sesuatu yang menjadi sampah bekas makanan orang Yahudi. Mereka pendatang, aku tuan rumah di sini. Coba kalau pejabat dan militer kita berpikir seperti ini, itu Cina habis di Indonesia. Ya. Aku ini orang Jerman pribumi, tapi mereka pendatang. Kenapa mereka yang hidup kaya di sini hidup makmur? Kami yang kelaparan. Nah, dari situlah muncul marahnya dia kepada bangsa Yahudi. Makanya dia berpikiran, kalau aku menjadi pemimpin, akan aku bersihkan Jerman dari Yahudi. Coba ada Hitler di Indonesia yang benci sama Cina, bersih kita dari Cina ya. <laughs> nah, apa yang terjadi? Perang dunia kedua terjadi, Hitler menawan 5.000 orang Yahudi. Lima orang ribu Yahudi ini kemudian disimpan di kem-kem konsentrasi penjara. Kirim surat oleh Hitler ke Rothschild, Sir Meyer Amso Rothschild. Pimpinan Yahudi Eropa saat itu. Tinggal di Bavaria juga, Jerman. Intinya, nih kami menawan 5.000 bangsa kalian. Tebus mereka sekian juta pound sterling, kasih waktu sekian sama saya. Silakan. Teleponan tuh. Diancam sama Hitler, kalau tidak ditebus kami akan bantai mereka. Apa yang terjadi penambah Allah? Datanglah utusan dari Meram Serochel melihat bagaimana kondisi 5.000 orang Yahudi tadi. Ternyata mereka adalah wanita, anak-anak, ya kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak dibutuhkan oleh Yahudi. Yang Yahudi butuhkan adalah para pemuda untuk perang mendirikan negara mereka Israel di Palestina. Itu yang mereka butuhkan. Akhirnya gimana? Mangga ah kami tidak butuh. Silakan saja kalau mau dibantai mah kami tidak perlu. Yang kami butuhkan bla bla bla bla sampaikan. Benar nih nggak akan ditebus sama kalian? Silakan. Kami tidak akan menebusnya. Baik, kalau begitu kami akan menghabisinya. Nah, dihabisilah mereka. Ah disebutlah Holocaust. Kepada dunia mereka meradang. Lihat jahatnya perang dunia. Kami bangsa Yahudi menjadi korban kebiadaban kalian semua. Pokoknya kalian harus bayar kompensasi pada kami. Ah mengalirlah harta yang banyak. Salah satu yang mengalir paling deras adalah dari Amerika. Bukan hanya bantuan, tapi komitmen Amerika to stand beside Jewish, beside Israel. Kami akan berdiri di samping kalian. Kami akan ada setiap apapun yang kalian butuhkan. Dan kami tidak akan kompromi. Kalau dulu kata Amerika, kami diam ketika kalian dihina. Kami diam ketika kalian difitnah. Kami diam ketika kalian disolimi, tapi sekarang akan saya lawan. Kata siapa? Kata Israel, eh Amerika saat itu pada Israel. Akan saya lawan. Ya,